علم العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار ورضي الله تعالى عن أصحابه الأبرار وأهل بيته الأنصار اللهم ارزقنا الإخلاص وسر الإخلاص والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامات يوم القيامة الحمد لله حمد النبيين والشكر لله شكر المرسلين الحمد لله عبد العابدين والشكر لله جهر الآخرين wonten ngarsanipun para alim Ingkang tansah kawula pahati kawula dereaken fatwa soho mau ibu hasanah ibun al ahad kanyanipun sinah kiai syafi'i ingkang tansah kawula dereaken Dukun sedoyo sesepuh bini sepuh Jajaran takmir masjid nurul mubin binang ingkang tansah kawula dereaken Bapak Kepala Desa seluruh pangkat disambangi ingkang tansah kula mulyakaken Sedulur kemawon sederek kawula Banser Ansor Fatayat Ibnu ITPNU ingkang tansah kula mulyakaken Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang sami Rauh hadir wonten majelis sedulur menika. Niki kesempatan kula ingin kula kenal semantos jam dan benar dan kalian Wangi bangsa tengah sekolah dan sekolah sembuh hari jaringan terus ke diri nanti kok jam luru itu ngaji nombok dan saya umatku dimanapun saya memberikan mawari wahasana dimanapun saya memberikan tausiah kalaupun dimawan pulau ngaji pasti meminta dia syarat ini dan saya umat Napa saipul ngapunten kula mboten kiai yang angger saipul mawon. Napa saipul sepindah ampun ngantos wonten sing ngendikan piyambak. Jangan ada yang berbicara sendiri. Semuanya diam, termasuk adik-adik, anak-anak, sedoyo kendel. Sakit nama badan. Sakit nama badan. Ya, ya. Tulis rapi-rapi. wis janji soalnya sing ping kali sampe sapa saiku mampu ngantos wonten ngantuk Sakit? Ya. Wong janji. Makane mangke kok kula pirsani wonten sing ngomong dhewe, kula pirsani panjenengan kok wonten yang terlihat mengantuk, maka akan saya akhiri pengajian. Sepakat B? Sepakat B? Kenapa demikian? Karena pengajian ini akan berjalan secara efektif. Transfer ilmu pun juga akan diterima dengan sempurna. Manakala tidak ada yang berbicara sendiri, juga tidak ada yang mengantuk. Sehingga selepas kondur dari pengajian ini, panjenengan pulang ke dalam masing-masing ke rumah tiangga-tiangga, tidak hanya membawa perut yang ringan, tapi juga membawa hikmah yang turun dari langit Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun saikilah Mungkin sing berarti kula sampai akan tak mungkin Mugi dados ilmu faidah manfaat Amin Allahumma Tolong Pak Bu pasang telinga panjenengan baik-baik dengarkan kata-kata mutiara dari saya. Pasang telinga ini. Artinya konsentrasi di pengajian ini tolong jangan berbicara sendiri. Hari ini Pak Bu Suni, Hari ini Pak Bu Negeri kita Indonesia sedang diuji Hari ini Bumi Pertiwi sedang diuji Kenapa Saiful? Banyak orang yang sudah mulai meragukan keberadaan Pancasila. Wong mulai ragu Pancasila iki anten barang apik tenan napa mboten. Niki wong wis mulai ragu. Sehingga ada pemikiran-pemikiran yang liar kepengen ganti Pancasila dengan sistem khilafah. Jadi negara ini harus orang dibatik dengan negara Pancasila yang mencapai sistem kekhalifahan kaya zaman Jien, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Niki wong wis mulai ada gerakan-gerakan separatis separatisme yang saya kepengen menggalang kekuatan rupa Pancasila Indonesia dijadikan negara khilafah Makanya dengan dengan saya hari ini masyarakat baik khususnya dukung gila harus paham sebab tanggung jawab mengawal Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Jadi kalau niki jenengan saya berikan motivasi, pemahaman tentang konsep negara. Dan saya Pak Bu, itu nih, ini kalau tak cerita sedikit. Jenengan dengan saya hari ini bersatu di ditekir Gusti Allah di tengah tanah Jawa. Jadi jenengan pula itu di ditekir di Jawa tanah Jawa khususnya kota PD kembali baik lebih sempit lagi cukup bilang niki alhamdulillah syukuri waktu Bisa, iya. luar negeri dengan Indonesia Bisa. Indonesia dengan merasakan coba tidak ada bumi yang lebih indah dibandingkan bumi kita Pak Jadi yang mutlak kelo di tandur urip. Anak yang gedang dipecok tandur urip. Pengarap tidak bisa seperti ini ya. Eropa mungkin sakit kasus ngeten. Australia tidak sesubur Indonesia. Makanya dengan syukuri, gak usah neko-neko. Lek wong bayi, bener bayi, bisi, bilang kan, senengane wong nong nong mane kan, yo neko-neko. rambut saki ape ireng di gaya terus ya Ojo koyo LKMV, kertas LKMV. Londo kok dasi mawon. Londo kok nek dasi LKMV. Kirae kok sing ngagem liyane Tidak saya ikut ikutan tren orang luar negeri, Pak. Hari ini dengan bersyukur di ditempatkan Allah di Indonesia. Lebih khusus lagi di Pulau Jawa. Niki Alhamdulillah. Wong Jawa itu hebat-hebatnya orang. Sampai dengan hari ini tidak ada yang mampu mengalahkan orang Jawa. Belok wong bayi, wong bayi mriki hilang Dengan kersani ya. Gaji standar UMR ibarat karyawan jarum karyawan noyono, pura politron standar UMR kudus niku kira-kira sejuta pitung ngatus petang dulu satu ya. tapi nyatanya wani kredit vario Nggih, ya. dereng lunas miliki wani dipotisi 30 loro e. Durung lunas ibuke wani kredit kontor gas lewat PKK. Lagi nyicil ping 8, kurang ping 4 wani nambah komplain. Jelas nggih. Tidak ada ceritanya orang Indonesia khususnya baik terus bunuh diri mergo mat bayar listrik. Amat ceritanya. Listrik kami melunjak kilo mawon. Wong baik siap-siap saja. Enjoy saja. Jelas nggih. Kan, Sebab apa jenengan kali keluar itu baca Allah. berbeda dengan masyarakat Jepang. Wong Jepang itu wong hebat-hebat secara ekonomi kuat. Tapi kapan frustasi sisi kasus bunuh diri di Jepang setiap tahun ada 300 ribu jiwa setahun wong bunuh diri itu ada 300 ribu wong ini Jepang jadi lagi di kacare mati Wajib Ustaz Kisite terjun saking apartemen nanti wong itu. Mati. Putus asa Kisite nabrak kereta cepat. Mati. Itu wong cepat. Nek wong baik. Wus diutang marung kono. Diutang marung kono. Diutang marung kono. Tenang kalau-kalau adiknya. Alhamdulillah. Orang-orang yang penuh cerita. paling ditarik moyong paling lagi dirokok berbodoh ada lagi untuk duit paling kan ngotong ya berbodoh tak sama lagi untuk yoyu bodoh diri aja besar besar tak besar wes boh suwisnya lalu mongso bintang ini uang baik gila harus nanggung maka nih Indonesia dengan dengan saya menjadi Indonesia bangga dengan negerinya Ini pesan kita pernah sampai dengan Indonesia ini dibangun oleh dua kelompok besar pendahulu-pendahulu perjuangan dengan ini wonten tiang kali kelompok kali golongan. Sing setunggal golongan nasionalis bangsa ini Pak Karno, Pak Hatta, Dr. Muhammad Yamin, Cokro Aminoto, Ki Hajar Diwantoro, Wong Hibat Hibat, Niki Wong Nasionalis. Satu kelompok yang kedua adalah orang-orang agamis. Wong sing agama agamane kuat, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Hasyim, Mbah Kiai Ahmad Dahlan, Muhammad Mas Mansur dan lain sebagainya. Jadi sing gawe negara dua kelompok, orang kelompok nasionalis, orang kelompok agamis. Ketika kelompok ini duduk bersama dalam satu meja, disepakati secara singkat cerita, Pancasila menjadi dasar negara, dan sila pertama adalah Kul huwallahu ahad. sila pertama, Kul huwallahu ahad. Ketuhanan yang maha esa. Ini disepakati. Ketika kelompok Indonesia bukan negara kita tidak berbaca Quran, salah pembuka oleh sejarah. Indonesia bisa dengan luar negeri, Pak Bu. Lok dengan kesan, wong luar negeri ini mboten nate gadah hiburan. Wong Arab itu lho Timur Tengah bisa juga hiburan apa-apa. ini mau siji maca Quran, ini wong Timur Tengah. Makanya yang berono sitik, gampang emosi, perang diri. Mereka kurang dihiburan. Arab Saudi perang kali Yaman. Irak dia tahu perang kali Iran. Kalau Kuwait dia perang. Suriah kali dia perang. Afghanistan dia perang. Wajib perang. Tidak Indonesia. Tidak orang dari bilang. Di bilangnya pirang-pirang. Jangkrik diaju itu loh, jangkrik diaju. Bisa tetap tangan nggak ya tuh? Padahal oh, jangkrik diaju. Pitik itu jadi hiburan, layangan jumbo jadi hiburan, api hiburan, bentik hiburan. Mergo kakek hiburan makanya wong bayi bilang ora cerita critane wong stres. Nek bayi bilang sampai surprise itu berarti wong ketinggalan zaman niki indahnya Indonesia. Kulo ya, tak cerita mana? Desa Indonesia bisa dengan Eropa. Eropa itu wonten empat musim. Ada musim gugur, ada musim semi, ada musim dingin, ada musim panas. Dibagi telung satu. Mereka itu wajah musim dingin, wajah musim dingin, niku kali-kali kabeh dadi watu menjadi es niku beriku jadi kalau sapi itu boleh bayu itu banget enak niku tengah Eropa nah orang Eropa ketika musim dingin harus butuh kalori yang tinggi mana nih uji kenapa? ikan makanya saat dulu masuk musim salju ikan itu dikaleni sistem sarden niku wong wong wangi. Makanya sarjana, atau sarjana ya. Belok seringi di musim salju, nggak pernah akan muncul. Tapi tak benar sering ini. Makanya ke Eropa sudah suki-suki nabung. Kapan teko musim salju, lu mau liburan ke Indonesia. Sasarannya, nek boten Bali, Aceh, Jogja, Pangandaran, Labuan Ratu, Ancol. Kali mung Jawa, niku sasarane. Temriku ora apa-apa, mung gulang-gulung teng pasir menikmati indahnya matahari, gulang-gulung ora katok. Niku wong Eropa. Ya nek ana wong bae gilang melek-melek sepele kaya wong Eropa. Lewat dalam riki mung katokan semen, iku berarti wong ketinggalan zaman. Soalnya apa? Semriko mau ngancam negeri sini ini buat wonten. Nek wong bae nyarat tangi sebelah awan buka jendela ketok bengi. Tangi jemur besok buka jendela ketok bengi. Maka dari Eropa dan Indonesia juga ingin mengalami sunset. Sunset itu mau kosongnya ini terbit. Kepengen belok sunrise, sore ini Soalnya itu kenikmatan bagi mereka karena di sana ketika musim salju tidak bisa menghalangi. Ngomong Indonesia, besok sore itu jelas penyanyi terus. Kok jari ini piknik yang ngono sobu harap mendikan belok sunset. Alah ngomong desa. Ngomong desa itu. Di juga kok salah tepung kena yang sepak. ada kan ngono sobu. Buatan paham yang ini. Makanya dengan kondisi negeri Indonesia yang kaya sedemikian rupa laksana surga. Jadi negeri jenengan kula itu pasti kaya swarga. Swarga dikatakan dening Gusti Allah dan ngatung tajri min dalam hal. Surga itu mengalir sekian banyak sungai-sungai di bawahnya. Dua kali pirang-pirang swarga begini ngoten. dan ternyata Indonesia khususnya Jawa Tengah puno Jawa niku daerah sing paling kata kali ini ini lagi nih kono ketok kali waktu itu sisi kali ini tangan kali ini bisa belum suatu suatu Indonesia ini kalau suatu Ora oh, perlu mangan sarjek, mancingan untuk pasti turun kena dibotok. Indonesia. Terus itu. Maka Ibn berhasil Ash'ari menangkap bahwa kekayaan negeri ini sungguh indah untuk dilestarikan. Sehingga berhasil Hasyim jatah makalah. Hubbul watan minal ini. Niki makalah jargon Jargon itu nopo statement pendapat ulama. Senek hadis ini bukan hadis. Makanya dengan kulai hadis hubul waktu minal iman, Sohan Bukhari Muslim Nasai Ibnu Majah Tirmidzi Abu Dawud tidak akan ketemu hubul waktu minal iman. Sebab ini makalatul ulama sehingga Mbah Kiai Hashim As kecintaan terhadap negara adalah bagian dari sekian titik-titik iman, Jadi kapan baik bilang so percaya kepada Gusti Allah, percaya pada yang Nabi, tapi kok tidak cinta terhadap negara, maka keimanannya masih ada sedikit yang belum sempurna. Itu pendapatnya hasil. Eh, maka ada terus terusno kali Mbah Kiai Wahab Hasbullah melakukan lagu namine lagu yasdan Waton. Wonten sing ngapal napa mboten? Wonten sing ngapal? Tenangan ta ora? Coba ibu-ibu e sampean kudu ngerti, Mas. Coba nggih. Ya dal watan ya dal watan ya dal watan. Hubbul watan min al iman. Rasulullah kok misalnya rien itu dijamel bahasa Indonesia mungkin sudah jadi lagu kebangsaan Neng mergo bahwa Hasbullah sengarang dan bahasa Arab kuatir menghilang ke orang muslim akhirnya lagi jadi lagu kebangsaan Nah, malam ini saya kenalkan dengan panjenengan. Bersama dengan paham bahwa inilah Indonesia. Hebatnya kalau ngeten. Saya sebut kendo sedoyo. Ya. Janjinya tadi nggak ada yang bicara. Ya. Yang saya yang saya. Inilah Indonesia. Kebesaran Indonesia sudah dirasakan oleh negara-negara dimanapun seandainya. Jadi Islam di Indonesia ini sudah mendapatkan bentuknya. Wes bentuknya Islam di Indonesia ini kayak begini. Orang kafir putih juga kan kayak kuno. Ya Allah sing selamanan, ya Allah sing sarunan. Kuno mawon nono sing warna putih, ya Allah sing warna hitam. Ya Allah sing coklat, kuno-kuno ngoten ya Allah. Bukan masalah. Orang kita Indonesia punya pemicu. Betul. Jenengan pensani tak tembalan jalan. Wong becak niku rizkine sak niki rada seret. Soale napa angkutan kota nggih pun jarang. Mergo sik 500 ewu iso nggowo mulih motor, soal cicilan urusan keri. Aku akan menggunakan tenaga bijak atau tenaga angkutan kota. Terus Yang ini tidak kusi Allah Allah karena Indonesia mesti yang bisa ini kami. Nyatanya bosen. Ambil sang sempitan, karo gendero pilih, mandek ini papatan, nyebrano, sedihnya itu sedihnya ini. Pipipip nyebrano untuk si Mariwi tampani. Pipipip nyebrano untuk si Mariwi tampani. Dan itu saya itu Indonesia. Sepuluh Indonesia ini si acara tinggal ulama-ulama dia, wedi sedekah ho, nek dua rezeki paling no, kalau ngomong si jauh butuh butuh itu lu paling. Ini orang bocah-bocah yatim, sing kepengen jendela kita masal, seneng no anti me, rakyat tanggung pitu-pitu lah, sing penting jubur no ini kampung, di ganteng. Lelah sampai kan, nek perlu tahu ngarep, bareng yang rame di sana. Memang Indonesia ini yang memiliki. Ojo kuasin gua anggap fitnah. Sunatan masal fitnah. Zaman kandil Nabi Rano sunat masal. Ranjen fitnah. Zaman kandil Nabi Rano ranjen. Speker fitnah. Kandil Nabi Rano speker. Kaki kok bukit anno Islam menjelun. Tak pas. Orang-orang. ziarah kubur haram, manatik haram, mulutan haram, selamatan haram, kasih kubur haram no Islam Indonesia teh orang Islam. Makanya wonten tiang-tiang sih kepingin bergerak mengerahkan masa kepingin merubah ideologi Pancasila jadi negara khilafah dengan dengan saya harus siap membela Indonesia. Siap harus begitu. Nah untungnya pemerintah bergerak dengan cepat. Perencanaan pembubaran organisasi masa HTI Hizbut Tahrir Indonesia disegerakan untuk dibubarkan. Untung ini Kok pemerintah bukan ngambil langkah cepat, waduh, Indonesia akan menjadi Mesir kedua. Dan saya Pak dulu, kalau tak serius pengasannya panjenengan. Jadi wong-wong sing duwe pemikiran ganti Indonesia jadi negara khilafah, niku orang-orang kita sendiri. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia sing belajar tenggune Al-Azhar Kairo Mesir, boten konsentrasi teng kampus, tapi sinau belajar tenggune luar kampus mendatangi seminar-seminar lokakarya lokakarya datang mesir ini wonten partai sing ageng namanya ikhwanul muslimin Ini sing kepingin dari negara khilafah Mesir itu jaringan Islamul Muslim. Nah ini diadopsi, dianggap kalau mahasiswa-mahasiswa Indonesia di belajar pemerintah, lulus-lulus ke Indonesia, bergerak kepingin berubah Indonesia menjadi negara khilafah. Ini cerita nih. Jadi yang kula mboten usah seman, gak usah ragu. Kiai ini jadi yang kula itu bahasa Asari, bahasa Wahid Hasim, bahasa Rajin Asnawi, bahasa Arwani, bahasa Solehan, bahasa Ahmad Bisi. Kiai ini jadi yang tu sisi kiai oleh dia ini. Tapi begitu ulama-ulama kita wafat, kapundur, sekro, kudus hari ini Pak Bu, hidup di dalam masa kekeringan ulama hidup di dalam masa krisis keulamaan jadi kudus itu selama kudus bagian utara ini termasuk bayi ngalor sampai pucuk nolong Kulo mlebet latak-latak teng punggungan teng kajar teng dunia ternabi ngaos biji mriko. Hampir mereka mengeluhkan semuanya bahwa sudah tidak ada ulama. Kabeh itu mengeluh orang dikiai. Yang saya buka itu biar cuma itu gak ada masalah mesti tanggapi tembunin mbak Sidi. Neng saat niki mbak Sidi pun tak kundur cuma itu bingung tanggap kari sinten. Niku masyarakat bagian utara. entek mungkin ketilangan ulama tidak ada yang ketinggalan diunduh oleh Gusti Allah pelan-pelan Usul bagian timur, sahabat dari sejone Mbah Kiai Haji Ahmad Basir, Mbah Basir bin Ulo, telah pun. Ulama pun telah. Sing nom-nom itu pula bukan mantan mestani kiai sing nom-nom. Soalnya sahabat politiknya masih terlalu tinggi. yen asale melu P3 bingung bareng pecah melok gusur dadi PKB PKB brosoli meteng kabeh ora sido ngene PKNU PKNU rantuk kursi balik melih ngene nasken berpanas terus adem dijenteng nasken rak pakai payung ngaleh perindu Kiai bingung perindu iki ketenangannya partai idaman bumi rumah irama sungguh terlalu ulama yang sifat politiknya masih tinggi Undaan lama sudah tidak punya undangan, Saat ini itu di bagian Abdul Fatah bagi Ansor. Undaan sudah krisis ulama. Uang busuk busuk tekan undangan, telah ya ini undaan sing rokok taksi niku wilayah menoro Hadratus Syekh wali Ahmadi kali panjenenganipun Romo Kiai Ulin Muda Arwan kali-kali sing tinggal sepuh panten bali dan saya yakin bukan kok ragu saya yakin pasti pasti betul insya Allah beliau berdua akan meninggalkan kita bukan kapan-kapan itu lo benar tapi mesti bakal itu Nah, ketika jenengan kula ditilar oleh Hadrat Syekh Sarani Ahmadi, Hadrat Syekh Uli Nuharwani, pinten-pinten nasibe jenengan kula wong kudus iki piye kira. Siap apa boten? Ditinggal Pak Syekh Sarani, Pak Syekh Uli jenengan siap apa boten? Jawab eh, siap tidak siap. Siap. Jawabnya siap tidak siap, harus siap. Nah pertanyaannya apa yang mesti kita lakukan? Apa sih jenengan kita kerja lampai sak ini, sekone pakai sakrami, pakai uling betul-betul terjadi. Sing jenengan kulo lampai sak niki niki no. Nah, ini kulo ngajak berjuang jenengan sarang-sarang Bu. deh Jenengan misalnya takkan tolong didengarkan saya mengajak untuk melakukan gerakan moral bersama-sama. Nopo itu melakukan mobilisasi besar-besaran mencetak ulama-ulama sebanyak-banyaknya. Bahasa kasar, ayo jombawi kiai sing sakeh-akeh. Caranya itu, caranya anak-anak panjenengan putra-putrane panjenengan sing alit-alit keten iki kirim ke pesantren. Ulang bayangke, misalkan bayi ini kok bisa mengirimkan putra-putranya ini masuk ke dunia pesantren, tidak usah banyak-banyak, 20 anak saja. Bocah 20 mawon sing jenengan kirim ke pesantren. Wonten sing didekek hadir, gelar Mbah Abdullah Salam, Mbah Sahal Mahfud, wonten sing didekek sarang bakene menjeger Rembang Gus Mustafa Bisri wonten sing Jawa Timuran langitan silakan wonten sing tambah berat Jombang Denanya Jombang kepengen kebuiran silakan ada yang lurur boyo ke diri seperti saya dulu pernah di boyo Atau di Ploso Monggo ke diri mau ke timur ke Bolinggo silakan ke Zainul Hasan Aku yang pengen ke timur lagi ya akan Bagus, Pitu Bondo, pengen timur lagi Banyuwangi. kisah kita Kalau mau Magelang, Kiai Yusuf Umbari, Gus Yusuf silakan boleh. Brebes, silakan ke Mas Ruri Mugdi boleh. Mondok Kempek telepon boleh, Buntet telepon boleh, sampai ujung barat Pandeglang, Banten. Tak niki Gus Muhdada Muhtadi, tilani aku Yakin Yakin dipisah umroh musim ini. Kalau mulai tahun ini 2017 warga baik saja mampu mengirimkan putra yang masuk di dunia pesantren 20 orang saja. Lek perlu mandi tak jaluk ke siswa saking Pak Indi. Nggak di jono sarai kok 5 hektar atau 10 hektar. ini buka-buka semua pesantren. Ning syarate nek wis lulus bali teng desa Aja wis lulus malah kawin karo wong rembang, lulus kawin karo wong tenggal, ya cepet kiai iki. Wapak ingine nyaon. Ngko hmm, tanda tangan Pak Ibu janji di atas mekre lulus bali. Nek belum sarani ra belum ora usah. Menteng. Kalau panjenengan bersatu mengirimkan juta puluh anak masuk ke pesantren mulai awal tahun 2017 ini anggaran baru pendidikan tahun baru pendidikan Menteng maka 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang di wilayah Bali ini akan tercetak 20 orang ulang. 15 tahun bakale, 20 tahun 20 tahun bakal 20 kiai asli bukan fotokopi tenang kok yang turun mulai orang itu lah ulang bayang deh kalau wujud ini ada 132 desa Nek saksi sorry so ngirim orang puluh, ngirim orang puluh, ngirim orang puluh. Maka sepuluh lima belas tahun yang akan datang di Kudus akan tercetak ratus ulama. Dua enam ratus kiai. Jadi gunung mulia nyebrok, kiai mati lima ratus ora apa jadi kiai romeli satu. Kali jadi kambrok orang kare, kiai mati telung ratus gak apa jadi kiai sayang ngolong ratus. Tanggulah itu mati kiai telung ratus gak apa jadi kiai sayang satu. Gak boleh saya ambil kiai sejo nongas nangis tak heh tak kiai ma'ruf esat mengerti nangis tak tapi tidak melakukan gerakan upaya apapun untuk merubah situasi dan keadaan. Yang terjadi kalau pulau tangisan palsu, hmm. tangisan palsu. Waktu kamu mengangkat bapak, ditinggal mati bujuk dewi, nangis lagi telung dino kecantol wong purwo dadi wah aku palsu Jangan tadi jenengan di kutu paham sampai kenapa saya mengatakan seperti ini yang serupa? Kalau tak serius tempat ini, saya tak cerita tempat ini. Di era dulu zaman kulo alit, zaman kulo alit, Kudus ini terkenal dengan ikon kota santri. Kudus zaman lebih cilik terkenal kota santri, Mbak Jadi santri-santri tempat biasa tentunya tua apalah. Wonten sing apalan ing mriki ana sing amalan ilmiah, ana sing apalan kitab kifayatul awam, aqidatul awam. Suapan Allah wujud kisan apa Apalan. Sakniki koyok-koyok sebutin wong Wes masjid bilang iki nurun mobil kira-kira wonten wong cilik-cilik sing dosa lawatan Allah wujud bidan daqa mukhalafatu lil hawadisi biyamuhu niki mboten. Wah, ini sing aneh-aneh. Ini aneh-aneh pun manut-manutan. Salatullah, salatullah, salatullah, salamullah. Jadi pamer ini kuat kaya. Istilah disebar digawe rokin, rokin, rok dan rok dangdut. bayi orang patek seneng genti campur sari Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam salam alaika Ya itu itu semuanya kita kami ngomong Ngekai lagi campur sari dari bayi Lu ngerti ini dulu ini kali ini Orang sekitar itu Orang sih seneng kak, orang sih seneng campur sari Orang sing seneng dengan saya laku putus cinta. Ya Nabi salam alaika ya rabbul salam alaika. itu laku putus cinta. dan Arab sambat karo yang Yen Arab iki putus cinta iki. Ning yo ora pahit jiwa dan ngene iki dilisan Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dengan sekian kelucuannya, wong Indonesia memiliki. iki. Ojo mau rubah jadi wong Arab, ojo mau rubah jadi wong Eropa, ojo mau rubah jadi wong Australia, Indonesia tetaplah Indonesia. Oh tenang. Nah, langsung datang perangan dulu. Barang kula ndek apik kudus dadi kota santri. Barang kula mundhak SMP kuwi nyala. Wis ora kota santri ning kudus kota Semarang. Eling eh, dengan kata Semarang ini di sehat, maju, rapi, aman, konstitusional. Apa itu? Mereka sejarah itu saya mengalami. Saya termasuk pelaku sejarah, saya ngerti yang itu tahu dari kota Semarang. dorong panan-panan penting-penting terkosokan kondisi kudu semangat, kudu semangat, kudu semangat. Sampai bater-bater dulu jadi kondisi kudu semangat, kudu semangat. Misalnya kutung hujan dulu. Itu bater. Itu saya setuju. Wonten malih kudu semarak Mama keren, papa ora kupen, ngerti ora? Wes tulisane macam-macam. Jadi Pak Ani bisa terkon berkali terus Mak Ani nih salon, shopping matahari Ya itu mama keren, bapak orang kurban Nah, ya sini itu orang Indonesia ini sejarah Karena seperti inilah keindahan Indonesia yang tidak ditemukan dimanapun. manapun. dengan bayang no, urek dan surya, gak iso dunia ini ngeten ini. Itu Indonesia. Terima kerupuk diplastiki, antang ah, kemana kiai enggak. Padahal kerupuk diplastiki Hmm, Yang saya Pak Iji, Beijing dibentak ya, tapi sing gede ngoten. Aja kerupuk. Aja kerupuk ah misi-misi wong bahaya kerupuk. Berarti kan rapi hati wedi lo, saya Saya cerita tapi rapi boyo ta apa Masya Allah. Langsung kata itu kula lho, itu kecil-kecil-kecil-kecil-kecil, gede semarak kudus niku ikan. Sakniki jadi kudus kota kretek. Kudus kota kretek. Iku justru itu dipet karena mau ngomong sing duit, dua dua dia anggap kayak itu sih perokok perokok. Makanya jarang itu justru di kota kretek soalnya penghasil rokok terbesar nasional memberikan pajak terhadap negara kurang lebih 74 triliun per tahun itu termasuk terbesar dari khusus income pendapatan negara dalam menurut pajak sigaret atau rokok. Lho, ini iki jenengan boten sadar. Lek kotane iki dipek jarum, pek noyorono, dipek sukun, dipek gak sadar jenengan. Makanya inilah momen kita untuk kembali merebut marwah khusus sebagai kota santri harus kembali lagi menjadi kota santri. Ojo kaya pati bu, yang saya pak zaman dulu di alif pati itu terkenal kota pendidikan. Memang wong pati cerdas-cerdas. Kiai Haji Ahmad Zahid Mahfud niku wong hebat wae syiah di dua 2 tahun Mbah Kahan. Wonten malih Pak Kiai Ahmad Ali niki wakil BIN. Niku yo wong pati. Wong pinter-pinter mati. Zaman riyen wong pensiunan dulu uripe pati asik bayang. Soalnya apa? di ditanduri pari, isore iso kanggo peternakan lele. Makanya terkenal pati kota bumi Minatani. Minan itu perikanan, tani itu pertanian. Jadi tumpang sari antara pati dengan lele, itu pati. Tapi karena orang pati tidak waspada, kota pendidikannya terhapus, bumi Minatani terhapus, sekarang pati bumi karaoke. Saiki pati ndon karaoke. Saiki. Pengwiko wonten SI. Pakane yang timu. Ibu-ibu paham. Dene mampir. Wonten malih las pika, ono mari mar, ono mari apa kula ngene iki tanggon. Garwane kula niku diakon pati, jadi pakane. Karena nopo masyarakatnya tidak waspada bahwa perputaran zaman harus ada pengawalan. Kudus ini tidak boleh dikawal oleh ahli sunnah wal jamaah an-nabiyah. Orang dikawal karena wong NU yang saya kudus hancur tidak akan mungkin tertinggal sejarahnya. Kalau sejarah tertinggal. Terus itu. Lek muni ziarah haram, bangun makamnya wali bebas sebarang haram. Coba. Hanya kita orang Nabi ini sing kok menjaga tradisi-tradisi itu. Wis musakan kemudian, wonten kemudian boten iki. Gowo kuli, yae kuli boten. Lan dia wis demo wae. Ojo kok ilang. Nek ana wong muni, dikandhep tepak muni Loh, sing gawe tradisi niki mboten nangger tiyang, Bu. Sing damel tradisi niki wangi-wangi zaman riyin. Ya dengan kula mung rapat lestarikan jangan sampai hilang. Pun wonten kok. Lek perlu sing kenduren teng masjid ojo kita cilik-cilik. Bapak ibu ning metu kabeh, lamane dikancingi kabeh kok sikil rame. Nek perlu ngoten. Ketinggalan si Islam. Bu, ngoten. Makanya waktu jatuh keterangan dulu. Gitu. Kalau kota kudus pertimbang ini tidak kita lakukan pengawalan, maka imej kota kudus sebagai kota santri tidak akan mungkin teraih kembali. Makanya ini di dosa ini jenengan tak ada, ayo pun terlalu terlalu jenengan dikintung di santri, santri, santri, pesantren, santri, Soale masjid niki dibangun sae-sae, rencana asing diklamek, intek dana pitung puluh juta, lagi lumpuk sebelas juta, ide kurang saya sama juta, apa lagi mau tak jemono-jemono? Yang saya lupa Pak Bu, percuma masjid ini dengan niki mangke dibangun sae-sae, lek buten wonten sing ngisi mriki. Lah sing sinten? Tiang-tiang sing paham agama. Wong sing paham agama niku sinten? Nek mboten kiai nggih santri. Terus ngene. Terus ngene. Makanya yo dibangun fisik, ning yo dipikir no piye carane upaya pemakmurannya. Lek rame ke masjid ku koyo piye ku carane. Napa melih 15 14 hari yang akan datang, Ramadan akan sudah di depan mata kita. iki wis poso ora krasa ngeten iki jenengan pikirane aja neko-neko kadang-kadang membayar bilang itu neko-neko poso sih kurang telulas dino 14 dino mikirnya wis nega sandalnya yuk wis mikir kurang sekali nih wong mikir 14 dino kok kurang sekali orang usah ngomong sandangan Niki dino ambil jenengan dipakai, dikenakan sudah sopan pun pantes macam nutup aurat, mumpun selesai. Orang usah macam-macam. Kulo niku mboten nate 10 tahun, 12 tahun belakang ini mboten nate mikir bodo nyandang mboten nate. Ngene iki jenengan pikiran mboten ya. Ante ono sing nyandang. Berarti kirane jenengan elek. Lulek sarung morong di, baju koko morong di. Ini ngotong itu lewat kok. Jadi mampir sedilo langsung bareng bibian. Mampir sedilo langsung bareng bibian. Saya tidak pernah menikmati masa-masa indah. Terus uang wakil juga baju api-api ulo melo anyar boten. Isi jadi kiai kabinet anyar wayak bodoh itu isi. Ya waktu itu dijual ke lakon kok dari yang tadi bodoh itu Orang bodoh itu udah mau sakit tuh. Nah, coba pola pikir seperti ini jenengan resapi, jenengan renungkan. Ayo kota kudus tercinta ini kita rawat, kita kawal. Bagaimana agar kudus masih menjadi putus yang dulu. Yang dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, cinta dengan ilmunya ulama, cinta dengan ilmunya kiai. Dungo, tidak bicara. Maka di pemberi kata madrasah madrasah, wonten dinia silakan ikut tanggung jawab dengan kulon. Udine sakit murid murid nguri nguri sakit terus lumintu pembangunan nih pembangunan itu bukan mantra. Soalnya kata madrasah madrasah pun tak mungkin pun minim peminat sebab pembangunan bukan dari akan dukungan datang ulama. pun kesel pak putrani kula jam setunggal niku pun nembe wangsul setengah kali di Rio barasan pun tak lesti bahasa Inggris kok muni barmari amin dari dini ampun kesel kula sehati waduh. dulu di wong tua kok ngomong ngatain ini buatin kok lebono semargu anak malah dimintrum nombor di rokok dan saya lupa ini kula rodok kasar bahasa kula rodok keras Jangan ada dalam pikiran panjenengan bahwa anak yang cerdas itu anak yang pandai bahasa Inggrisnya. Ojo rumangsane nek wong sing pinter, wong sing bahasa Inggrisnya pinter, Ini jenengan itu. Ini tak ada jenengan. Niki wong Inggris guys, wong Inggris. Niki napa niki? Air mineral merek aqua nggih. Ini orang promosi orang-orang di sini ini. Ngerti ini kira cara orang Inggris. Ngani carry. Carry. Artinya membawa. Carry. Mengangkut. Makanya orang bayi bilang tinggi Suzuki Carry. Hari ini nanti armada untuk angkutan. Semua barang itu aslinya ini. Lek Suzuki Carry kok dimuat-muat itu rapasih. Lek Suzuki Carry pati kuat terus-terus. Ini sendiri-sendiri dicari sesuatu doli, Pak. Ini seorang mobil ini untuk Allah. Ini orang Inggris yang nyebut carry, membawa. Tak becaknya kan, orang Inggris yang nyebut carry, yang membawa. Tak becaknya kan, yang Inggris yang nyebut carry. Tak becak tahu carry. Tak becak tahu carry. Tak pakai permisi. Itu orang Inggris. Nek wong Jawa juga. Nek niki napa nek disebut? Bowo. Nek itu napa? Napa? Ngemban. Nek itu napa? Ngempit. Nek itu napa? Dik, kok bisa ngono? Bapak wis kok gawe. Nek ngeten napa? nyunggi ngeten nggak pinter wong Inggris apa pinter wong Jawa pinter wong Jawa wong satu keadaan berbeda bahasa lek wong Inggris sekian keadaan satu bahasa lek wong Jawa beda keadaan beda bahasa lek wong Inggris sekian keadaan satu bahasa Ini wong Inggris. Jadi wong Inggris kan wong Jawa, pinter wong Jawa. tak langsung ibu ya pinter lucu malih buang minggu yang nyebut bibit pari ngertes pari ya itu yang mesti raih itu artinya bibit pari kita ambil pensakit itu yang nyebut yo raih untuk wong tukul yo raih dicekel dipanen nyanani yo rais dilebok nonton selepan nek ngarani yo rais dibocok ke medis ke medis yo rais ini ku nek yang jauh nek ini istimewa bibit kapan ditandur jadi pari pari uwok jenis negara kebas diselep nami nama ya ya ini Beras di lebuan sama sikong nami nama sekolah ya sekolah dicipu satu dalam ini apa sekolah anda dipanggil di temen yang benar-benar genteng namanya apa karak digoreng ini apa karak digoreng karak Wesan dinang ngene. Lho, yen saya bu, nyuwun saya satu keadaan beda bahasa beda bahasa kita Jowo, nek wong Inggris keadaan kurang-kurang bahasa di tok rais rais rais pinter wong Inggris ke pinter wong Jawa Makanya jenengan kok jauh lagi jadi orang tua banggalah dengan Indonesia banggalah dengan suku Jawa dan banggalah menjadi masyarakat baik Makanya jenengan jadi petinggi Pati gini wis ganteng-ganteng kaya Fadli Zon lho. Kalau kakek lo tak dirosok Fadli Zon lebu. Lho, yang saya imbauan dari negara termasuk jenengan kulo kayak siap-siap menyambut Ramadan pakir-pakir sing sesuai ngeteniki, cobalah 10 12 hari ke depan pilih dalam kalbu dengan sing boten dereketan katene ngecek cetok iki ojo wae poso malah ngecek orang yang ngecek niat batang poso niat ngecek itu sak niki niki sak niki dengan ngecek engko poso wis lunas wis berat jadi kartu ibadah eh. Lah kok cuma kata-kata mboten ngene iki sampe-sampe bodho lan seminggu dikrempyang rino wingi dicat rino wingi dicat. Bareng malam takdir loro mesti mati rahayu. Lah kok iso ngecek iki. Ora iso melok bodho. Lha kesempatan iki bisa mikir-mikir. Makanya pager-pager si jaring cecetan kok niat ngecek, ceken saiki. Omah-omah si jaring cecetan kok pengen ngecek, ceken saiki. Ngoten sekarang. Makanya wangsul datang perang dulu. Begitu dengan dengan saya paham tentang kondisi negara kalau ngeten, lebih sempit lagi kondisi khusus yang mengalami fase krisis ulama, dengan dengan saya tak ajak ngirim putra putri ini masuk di dunia pesantren, akan menghalang kota Kudus kembali dari yang dulu kota santri menjadi kota santri lah. siapa nama boten dengan siapa nama hmm, Orang wani. Orang orang sepuni siap. Soalnya nopo rumah sana wong lulus pesantren itu orang dia cumit. Rumah sana lulus pesantren itu orang bisa manen yang saya dengan uji aneh itu uji aneh itu setunggal Allah gila gila telu nih kalau mana mau lima ngeten ini kok sedina pun saya ingin telu lima Nulek lima warak marahkan dulu dengan karo santri kalah Estu tadi iki kok nuruti mangan sedina santri iso mangan ping lima ya iso mangan ping 6 nek tiba weteng maka jangan khawatir. Kenapa dunia pesantren sekarang sudah mulai merubah wajahnya? Pesantren yang dulu seakan-akan tradisional, luntuk, sarung luntung, imam okor, yen. Saiki pun benten. santri saat ini udah mau jin, merek brengor. mau sandal, merek WhatsApp. Lho, santri saat ini kok sudah merubah wajahnya. Maksud Mirboyo dari PAUD sampai dengan S2 sudah difasilitasi. Mondok Masoni hadir Haden, Martin, Saniki Wonton, Saimafa. Sekolah tinggi agama Islam Masoni Urfala. Loh, pasti fasilitasi sampai S1. Langitan sampai S2, asam bagus itu bodoh sampai S2. Jadi gak usah khawatir buat pesantren. Lirboyo. Nek balik Lirboyo soal itu nanti tertiko. Yang saya santri diajari jadi wong wira usaha. Jadi wong mesti pesantren ini kudu mesti jadi tiang. Jadi mesti diajari wira swasta. Onten sing bercocok tanam mulai tanam padi, tanam jagung, tanam tebu. Orang sing diajari berkebun, yo nandur telong, nandur nopo nongkong, nandur macam-macam. Ada yang diajari untuk beternak, mulai dari bebek, ayam, penggemukan sapi, penggemukan jumbat, kambing, wonten sing nopo, beternak ikan, diajari pawes, gula, lele, wonten sing ngelola minimarket, pertokoan-pertokoan, diajari nurut duit santri itu. Makanya wonten ulama bukan gagah usaha, itu rada repot. Eh, repotnya nopo? di arep diparingi masyarakat. Nek coba Mbah Khalil yang ini ku pojo karo pengamen. ini bakal Khalil juga. Kiai ini pojo karo pengamen, mung bedane lek ini terlari ini, pengamen terlari gitar. Ini bakal Khalil juga. Maksudnya apa? Bukan merendahkan martabat ulama tidak. Sama sebetulnya. Sama-sama makhluknya Allah yang sama-sama berjuang ingin menjusurkannya. Maka ini dalam ini pula bukan mengajak panjangan pemikirannya terbuka. Oh, aku butuh berjuang melok-melok ngamal kota kudus, kota santriku tetap menjadi kota santri. Caranya ini pula. Gak usah mati. Saat ini tak tangkap, bu. Bu, Ibu, lo takut datang panjenengan. Lek onten calon mantu sing siji lulusan UMK, siji lulusan pesantren di pulau, sing jenengan topo sing pundi. Sing di sing Malah sedanten dari dulu. Sedanten itu anak itu seluruh Ya anak itu siji ya sedanten. Lulusan UMK atau lulusan di pulau. Wong gawe ku nek tulis, sing tak senengi nek tulis. Ora wani jawab. Soale jawab mesti gono. Ame tak jawab sing tak mampu dikulo aku ora percaya. Ame jawab sing lulusan MK ilmu e, harus nyai. Iki wong itu jujur sae jenengan. Seperti itu lagi, Bukan berarti saya merendahkan UMK tidak kehebatan seseorang ketinggian martabat seseorang itu ditentukan pada akhlak dan etikanya. Nah akhlak dan etika itu tidak bisa diberikan di kampus-kampus. Tidak bisa diberikan di sekolah-sekolah. Yang bisa memberikan adalah institusi pesantren. Loh, utara-utara ini dengan. Ono kiai ada di sini, sifatnya berbeda. kok Mulai lagi bukan aku bilang. Karena apa? Etika itu nggak bisa diberikan di sekolahan, Mbak. Pesantren yang punya. Madrasah yang punya. Tentu pesantren dan saya, ya ini iya, Pak, tentang santri delik kok peti Delik. Karena rikuh dengan undangannya. Nek yang ini santri mau mobil wah ini santri wong iki kanthi kiyaine. Ini kedeleni. ini. ini apa inilah Indonesia. Harus sampe ngono lagi. Terasa dikeyane. Wong jemur kok keyane. Makanya dengan dengan saya ayo sadar. Ketika Ramadan hari ini sudah mulai di depan mata kita, dengan diajak persiapan. Jadi pengawasan baru ini itu termasuk diniatin menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Niki kula tak serius ngendikan sare panjenengan Bu Pak. Yen kula niku tembe mawon tembe mawon dalu niki mau kula ngedeki tigang dalune. Boten sakit boten napa. Mung ngalok-alok sirahe niku rasane kaya masuk angin. Begitu terus nyuwun kerok kali garwane kerok iya keping telu. Satu, dua, tiga terus limpang. Angin duduk. Nek cara dokter niku namine jantung koroner. Makanya jenengan nek senengane kok pusing-pusing, nggih, alok-alok situ itu alah ngelu aku misange, ngelu, alok-alok ngelangu-ngelangu dia paling meh ngeri meh. Makanya mau nggak pun baik kok justru ngelangu-ngelangu. Wes, Maksudnya kita waktu berjalan gejala jenengan kok pusing, masuk angin, jangan dikerok segera ke puskes satu kesehatan. Nek sejak rumah sakit, jangan rumah sakit. Karena seringkali ketika terlambat tindakan, biasanya 80% bablas tentang perjalanan betul-betulnya. Khususnya ketika dengan satu tindak besar baru masuk langsung disirami yang siram di video jangan tidak semarang di dalam kesulitan 10-15 menit untuk menyamakan suhu selama perjalanan dengan suhu di rumah. Oh, terus itu siram. Biasanya siram langsung berosok. Hari itu biasanya harus ada kemuliaan. Makanya hati-hati. Mungkin ngaji apa cai pun kok tekan angin duduk barang orang oh, kan kena apa lah itu. Hmm. Makanya dengan dengan saya diajak oleh pengurus masjid, ayo persiapan sebalik-baliknya menyongsong Ramadan. Wes pokoknya Ramadan di disongsor Aku lagi ngomong mati kan lewat dulu. Yang baru, yang baru. Dengan dengan saya persiapkan Ramadan sebaik mungkin ibadah itu harus direncanakan. Makanya mulai malam ini waktu kepanggil kali pulang dengan rencanakan. Poso tahun ini tak usah no. Mugo-mugo ditulungi Gusti Allah. Iso khatam Quran tinggi pro misalnya. Iso khatam Quran tinggi itu misalnya. Direncanakan. Karena tidak direncanakan. Soal ibadah itu kudu direncanakan. Betul juga Anggrame sipare selikur dina Karan bersnapas ya ora padha Saya badan Saya badan Lho ngabone ireng jagone abang metu anak iki ora ireng ora abang Pak ahli tahlilan ahli pengajian, ibu e ahli muslimatan, ahli mana ipan, metu anak ahli kesehatan, ini apa? Jadi apa tuh? Anggrame pikai dari perdinan dan wasnatar yang orang Memberi benda ke? Mau tak berikan hari Diki ku mau Wah, berarti informasi yang masuk dan pulau salah ini Orang beda karo menungsa Ana sing api, ana sing ala Orang beda karo menungsa Ana sing berdiri ana sing ala ora kira karo manungsa ana sing mati ana sing ora ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wọ̀lá ulama yang kita lakukan adalah mobilisasi calon-calon santri masuk di dunia pesantren untuk mengawal khusus menjadi kota santri. Sekarang pertanyaannya, sanggupkah kita berjuang untuk itu? Dengan kita berjuang demi itu sanggup ngomong mboten. Soalnya kadang-kadang tiang itu rumongso lek ngebono pesantren itu abot hari ini pesantren itu larang, ya pesantren kok larang. Pulau itu tenggalan, tenggiyo, tenggubuk, pulau itu wonten pondok. Imam mbak-mbak pondok pulau jak ngaji. Sing situasi kondisi wong baik, baik pondok di koyok ini, tak jak ngaji. Nek yang riki kok wonten ingin mondok tenggen pulau khususnya yang mahasiswi, betul deh, aku mau nampa lanang Warang bahkan rokok. Pondoknya gue tak bangun marang-marang rumah gue kesan. Sebetul ini, mahasiswi UMK, utawi mahasiswi stain, silahkan gak usah pulang kembali, pulang ke pesantren dulu. Saya itu, wis anggir wonten tanda tangan saking nadir, Pak Syafi'i nadir, kami wonten mengetahui kepala desa, tapi Mondok iki kula anggen ana tanda tangan pengantar ditanda tangani takmir nabil, kali mengetahui para disambai selama persediaan masih ada. Lha malam malah gedeng saya itu, saya itu niku mung gadah sekawan kamar, baru sekarang rintisan empat kamar. Dan satu kamar itu dihuni tiga anak, tiga, tiga, dua, tiga. Telu ping telu songo tambah lurus malah. Saya hanya menerima santri sebelas anak saja. Tapi tak didik saya itu muka-muka jadi santri beneran. pacar aku mampu wong pirang-pirang malah ora jadi. Kulo nampa kelas tok. Dan iki wis pisan mung pitu. Jadi kesempatannya karek apa? Makanya kalau ngomong selaman persediaan masih ada. Lek engko wis diisi wong liya nggih, nyuwun maaf ora iso nampa wong bae. silakan jenengan kerja masih si anak itu kosuk kuliah UMK sekali pondok ingin pulau survei pesantren saya pulau bukan sombong santri sekarang itu enggan masuk dunia pesantren sebab dibanding no kondisi omae karo pesantrennya api ini kita itu dibanding dan saya berani bertaruh aku wangi taruhan dengan pilih pesantren dulu nek pesantren dulu luwe elek tidak dalam dengan gak usah membola gak usah membola dulu dulu nyun saya pesantren dulu tuwe sepingsek sepingsek orang kata tengah hari ini nyun saya arah akhir sopan kok ini Ini orang jodoh linggih di sini. Terus itu juga bukan sombong. Jadi penyakit di sini seorang orang Allah. Karena apa? Sekali pakai, sekali bunga. Sekali pakai, sekali bunga. Niku pesantren sekarang memang harus begitu. Soalnya nopo tuntutan zaman anak ini, kapan digelar pesantren ini gak luwe HP di mai nyaman pulang ke rumah saja tidak mau masuk di dunia pesantren. Makanya ayo jenengan dengan saya melihat kondisi khusus sing koyo ngeten wis ora kare. Jenengan nek tak itu kurang kare iku tak kudus ora kecil ngeten iki nggih malam Ahad biasanya kula malam Minggu ngeten iki terus lasan-lasan Bulan itu keliling, mulai dari jalan lingkar kali Mulyati sampai tekan jalan lingkar Tanjung di Bimiko Mendal. Hmm. Biasanya malam minggu ngeten ini kok engko setengah loro, setengah telur kula mlebu omah, mampir teng Embal, ngetos Embal nggih wonten pos polisi. Teng wingi niku wonten wong besok besok pirang-pirang. setengah loro, setengah telur. yo nom yo no sim STB yo mesti setengah tua ora istimewa ora setengah tua STB ini terniki gula yo mata orang gue coba nih tengok coba yo bayu mata mangke terus gede kelono lo iseng iseng tako enggak min saya dulu sampean itu kriane tunggu Ono sing muni Jepara, ana sing muni pati, ana sing muni biru, ana sing muni jati, ana sing muni benar, kalau khusus, kalau khusus. Tak tegino nek takon yang saya juga sampean itu rezeki mesti. Lu tak tekan tak kok rezeki. Nek bayang udan biasane kawan desa mawon. tak pikir lah ya wong titik wayah bodho iki 150 ten untuk gini titik bagus nek wayah bodho engko 150 di sini mung gede kan Nah itu yang uang mobil di di petakulah ini kan Wajah taruh titik di cinta uang papan Lu kok iya larang pipi Eh, nak uji bilang Nih orang uang Bukan berarti mau butuh siapa yang boten. Minggat ngelek Semarang itu. Jadi uang kudu itu boten Semarang itu kok. Tensungan kuning, tenggeri kongres. Wes, lainnya ini hancur kalau kita tidak punya rasa peduli. Makanya kulon itu lek demam itu jika tak ada rekan-rekan Tak ibu terus pun di ujung itu buat mengkonok-mengkonok. Heh, mengkonok-mengkonok apa? kok ini tuh. kurang sekali loh menolak tapi begitu saya telusur saya teliti memang mungkin lu nek tembone pos kembang itu buat ampun ae ora murah oh, meneh kowe tang mati rahayu murah malah ngerti sarbu lu rambu ewono malah ewono nek bayang udan sepi mangewu lek kena wong tuwa-tuwa yang janji-janji Kudis ini kondisi ini dalam itu. Wis kritis. Untung kemarin ada perda tentang hiburan malam dan diskotik dimenangkan oleh pemerintah daerah. Untung itu. Kok misalnya boten-boten perda hiburan malam, entek itu sendiri. Wakil jadi kelarote kedua setelah pagi. Ya, itu. Makanya dengan penyakit kota kudus yang seperti ini, dengan harus terbuka mata nek dawuhe Quran wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa katakan wahai Muhammad ketika al-haq itu datang maka al-batil akan menghilang kapan orang keakian teko sing elek-elek bakal lunga berarti nopo ciptakan mangkok-mangkok kebaikan sebanyak mungkin sehingga keburukan tidak punya ruang untuk berkembang Usahanya jenengan ku anggo dijejeni kamu ning madrasah, kamu ngaji madrasah, ngaji madrasah, ngaji sampai orang di waktu dolanan hati. Duh, ucapan ini kan mergo orang tahu ngaji, orang gelem mondok, akhirnya ngerti nih game online terus. aneh, Yusuf orang dulu dikembori ibu ini sop ditimbali abahmu ora krungu bareng pakane setengah emosi sop itu kepenaknya bau ada apa beli iya, Pak Ani tidak flu kok guru-guru penyakit TV guru-guru penyakit hati Wong bocah sak niki lanang wedok, pasti senengane update status, update status terus, mbok Facebook, mbok WA, mbok Instagram. Terus bengi-bengi setengah sebelas wayahe mripat turu niki iso nulis OTW BC. Lah ya wong prima ameh turu ngising kaya ditulis. Nek prima ngising kok anggen ngising ngene bakal pamerno wong. Wow. niku wong sak niki mergo napa kurang gawean duit bisa kali luar negeri lu kartu nih jadi kan mau nomor di kartu semurah murah i entry dosa turis dulu jadi kadang-kadang mau sinyalnya kadang ora ora sinyalnya ora ora ora ora metu sisi hilang neng Indosat itu sih gajah saat ini itu kata luar negeri Jadi sekali jenengan beli kartu Indosat, niku duitnya jenengan mengayunya ke luar negeri. Susu jenengan tak bisa disedot ke luar negeri. Makanya mulai saat ini ojo gunakan kartu Indosat, ojo IMP, ojo apa-apa, gunakan produk Telkomsel. Loh, karena Telkomsel ini milik negeri. Buah simpati, buah ad, pokoknya produk Telkomsel. Ini milik negara. Jadi nanti kembali ke Indonesia, nanti kembali ke Indonesia. makanya jadi ini haram bagi wong baik guna nol kartu sakyan telkomsel lu ngotot begini lu jadi yang cinta negara apa betul kebeluatan yang iman yakin apa betul Uti yakin Nek dengan kafe beralih sebuah telkomsel Negara ini makmur punya pendapatan kelas merahnya Khususnya dalam jaringan telekomunikasi Yudhya kek iso dibangun Loh, baik pondok ini wajib contohan orang yang lorong-lorong. Wajib, doi. Makanya kesimpulan kuno ayo jenengan dengan saya sadar dunia makin menua sejarah makin memburuk dan ada kesempatan kita sebagai pelaku sejarah era ini untuk mengembalikan kepada kejayaan Islam seperti tempo dulu Islam dalam arti ritual peribadatannya dan tidak perlu harus dicantumkan menjadi ideologi negara Orang kudu dari negara bila. Pasti ada orang bisa surat sama aman. Orang masih ngerabai. Wong kandilan aman. Mana aman. Maulid, aman. Itu tadi ini Wis Islam sing tenangan. Senajan bentuk eh. Rupo-rupo lah. Kacang bodoh, kacang bodoh lah. Semongko disigari. Sak tiga tiga dek mau seket walu pilihlah Indonesia. Bintang bintang Mbak Bu, saya mulai aturakan datang panjenengan, jenengan mulai awal ngantos akhir mubeng, nopo mubeng, mubeng nopo mubeng, mubeng ya. Alhamdulillah. Wes mubeng tak ulang apa? Wes mubeng tak sanggup. Kula kita mengatakan monggo di awal kita awali dengan istighfar, di akhir pun juga kita tutup dengan istighfar. Tolong jangan ada yang meninggalkan majlis ini sebelum doa istitam. Tak ini cuma penutup wabih do istighfaran. Mugi-mugi rezeki dengan kula barokah. Ruwai dengan kula barokah. Juga akan kusi Allah di Ramadan. Amin Allahumma. أستغفر الله برايا من الخطايا Thank you. Thank you. أنزل الله عند المسألة في القبر أنزل الله عند الحساب أنزل الله عند الميزان أنزل الله عند الصراط أنزل الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنما ما شاء الله لا يفلوت الخير إلا الله إذ ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله إذ ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله إذ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله إلهنا وسيدنا إن أحببتنا غفرت سيئاتنا وإن أردتنا لم تقبل حسناتنا واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أصبت رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بعظمي أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Saya dengan kedua bertanggung tak ibu lu perjuangan, saya ingin misalnya pesantren. Wakitan makanan, kita lakukan pun ngapunten jika semangat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ucapan, mereka dapat merasakan